Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, eh, Buya, maaf saya ingin bertanya. Uh, saya pernah membaca buku uh, dari suatu ormas Islam, uh, di mana buku tersebut yang menjadi rujukan ormas tersebut uh, ada fatwa bahwasanya uh, apa namanya ber, bersalaman dan menyentuh wanita yang bukan mahram itu uh, diperbolehkan asalkan dengan tanpa syahwat. Eh, dia berdalil uh, dengan hadis uh, Rasulullah itu ketika berbaiat pernah menjabat tangan seorang wanita. Apakah betul seperti itu, Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau menanyakan apabila kita mendapatkan uang dari, dari suami Buya untuk belanja lalu masih ada sisa. Nah, sisa ini apakah itu menjadi hak istri atau suami karena si istri ingin memberi kepada orang tuanya juga memberi kepada pondok apakah harus dikembalikan ke suami lalu diberikan kepada orang tuanya atau bagaimana Bu ya mohon penjelasannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ada adab dan tata krama di dalam kita membaca hukum ya di masyarakat kita mungkin ada orang yang bersalaman, mungkin seorang ustadz salaman dengan muridnya dan sebagainya. Akan tapi ini satu sisi, kita jangan mudah menyalahkan orang, merendahkan orang. Ilmu hendaknya untuk kita sendiri terlebih dahulu. Bukan kerjaan kita untuk mengoreksi, oh kiai itu kok begini atau habib ini begitu. Ustaz, kenapa kita harus mengurusi orang? Memang kita sudah bebas dari dosa? Cuman berbicara tentang bagaimana bersalaman yang bukan mahram itu adalah ijma' Kesepakatan ulama, empat madhab semuanya mengatakan terlarang. Dan kita tidak tidak bisa ini lebih perlu kita dengar siapapun. Kalau yang berbeda itu biarpun bapak saya ataupun siapapun dia, ini adalah isma Ini adalah kesepakatan dari empat madhab. Kesepakatan empat madhab. Nanti ada perkenan kawaid minan nisa. Perempuan-perempuan yang sudah tidak ada harapan untuk bersenang-senang, tidak ada syahwat, tidak ada. Tidak punya syahwat dan tidak bangkitkan syahwat. Perempuan yang sudah sepuh, yang sangat sepuh-sepuh. Itu pun pendapat lemah, baru orang semacam itu bolehlah. Ini ada pendapat. Akan tapi tetap kulisakitin lakit. Setiap yang jatuh ada yang mengamuk mengut Ya pun orang tua renta tetap saja. Namanya perempuan, perempuan. Laki-laki ada bangkit syahwat suatu ketika. Karena syahwat itu adalah sudah nggak peduli lagi. Bahkan mungkin binatang, orang berhubungan dengan binatang. Jadi jangan meremehkan yang demikian itu. Maka tapi begitulah yang dikatakan para ulama. Kami tidak akan melampaui omongan para ulama. Ya kita punya tulisan masalah ini. Kita lacak perkataan ulama empat madhab. Bahkan dikatakan ini adalah ijma para ulama. Semacam itu. Kalaupun ada orang yang mengambil fatwa yang semacam itu, semoga Allah mengampuni siapapun karena ini adalah masalah masalah ilmiah. Tidak boleh kita melanggar satu perkataan ulama hanya atas dasarnya apa ini hadisnya kan bukan mutawatir bukan hadis tingkat pertama hadis yang mutawatir yang qat'ud dalalati qat'ud thubuti enggak karena ijma ulama itu bisa berdasarkan hadis dhaif sekalipun kalau sudah ijtihad para ulama disepakati ulama kita akan dididik untuk patuh kepada ulama ini adalah untuk anda sendiri dan kami tidak setelah kita lacak kita baca adalah semacam itu hanya nanti ada perkenan bihail pakai pembatas pakai pembatas pun kalau dibuka biarpun membatas masih bisa nyubit loh ya ini bermasalah ini membatas bisa nyubit ya cubit-cubitan ini bisa nah, ya. paling enak dihindari dari yang demikian itu dan salaman bukan segala-galanya sebab di sebagian masyarakat Cina sana bahkan ada yang mengatakan salaman itu aib dan celah beruntunglah jadi orang Sunda kalau laki perempuan cukup begini ini sudah <laughs> sudah aman nih sudah sopan ya iya ini beruntunglah jadi jadi Ya, kalau masyarakat eh, Arab begitu menjaga sudah antara laki dengan perempuan. Laki perempuan di masyarakat Arab sudah aman. Seperti itu. Tapi di masyarakat yang seperti masyarakat kita yang sangat biasa, sepupu, ponakan, eh, apa? Ponakan mah mahram. Haram dinikah. Bersalaman dengan ponakan ada masalah. Orang lain misalnya. Tapi ini secara ini ilmiah, pendapat para ulama ini bukan omongan saya, jangan dinisbatkan omongan kepada kami. Kami tidak ada itu. Ulama dan saya, kita punya catatan hal ini. Ulama, jumhur, apa jumhur bahkan dikatakan sebagai ijma bahwasanya adalah haram. pun hadis yang memang sebagian ulama mendapatkan hadis li ayyutan ahadukum bi mikhati min haditsin khairum min antamasa imra'atan la tahillu lah. Ini hadis sebagian mengatakan hadis tidak sahih akan tapi ulama telah berijtihad sepakat bahwasanya haram. Nanti baru ada perkenan kalau pakai hail sebagian mengatakan, pakai hail pembatas. Kemudian pakai pembatas, kemudian setelah itu pakai orang tua. Ini ada perkenan dalam sisi ini. Ha? Orang tua. Akan ah, tapi kalau masih muda-muda dan sebagainya membuka pintu. Pintu pintu maksiat dan tidaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ini adalah yang kita ketahui dari pendapat para ulama-ulama besar empat madhab, pengikut imam empat madhab. Kalau ada satu orang si A, si B, si C, ingat. Pekerjaan seorang mujtahid bukan hujjah apalagi seorang kiai atau ustadz di akhir zaman. Kalau ada ustadz bersalaman, bukan hujjah jangankan ke ustadz pekerjaan seorang mujtahid pun bukan hujah yang jadi hujah adalah pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, bayat Nabi tidak benar kalau Nabi berbayat bersalaman tidak. Nabi berbayat adalah dengan kol, dengan omongan. Berbayatlah kepadaku wahai wanita Arab. Berbayat untuk apa ya Rasulullah? Untuk min Allah tasrikna, anta untuk minna billahi, wa Allah tasrikna, wa Allah tasdina. Hendaknya engkau berbayat kepada kami untuk berbayat tidak beriman kepada Allah. Ya Rasulullah kami berbayat dengan lisan saja wala agar kalian jangan mencuri ya Rasulullah kami tidak akan mencuri wala agar kalian tidak berzina Sayyidina Hindun mengangkat tangan ya Rasulullah apakah perempuan merdeka seperti kami ini mungkin berzina kemuliaan Arab itu zaman itu jadi zina itu gak kebayang bagi orang mulia rendah sekali sehingga waktu Sayyidah Hindun itu diajak berbayat, berbayatlah kalian wahai wanita-wanita untuk tidak berzina tuh heran loh kok kami disuruh berbayat tidak berzina ya Rasulullah hal tazdil khurratu apakah seorang kami seperti kami ini mungkin kebayang berzina nggak kebayang berzina oh, ini kelas mulia ini sekarang rendah ini zina terjadi sana sini karena pendidikan yang salah baik itu seperti itu ini pendapat ulama bukan omongan kami jangan sampai dibenturkan saya dengan kiai fulan ustadz fulan atau siapapun enggak ini pendapat ulama kalau ada yang ingin tahu nanti saya berikan tulisannya. Ini ini hujah-hujahnya para ulama seperti ini dan sebagainya. Kami ini nukil. Apa yang omong kami omongkan di sini bukan dinisbatkan. Kalau bertanya Buya pendapat Buya kayak apa? Oh, tidak akan keluar jawaban. Saya tidak punya pendapat. Dan itu sudah saya kaji berkali-kali. Dan alhamdulillah tidak menghalangi siapapun untuk bersahabat dan berkawan. Ibu tidak pernah salaman dengan kami. Ya baik semuanya, semuanya baik semuanya. Tidak eh, ada salaman, tidak ada masalah. Dan tidak akan mengurangi Biarpun suaminya sangat dekat dengan saya, saya tidak salaman dengan istrinya juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada, tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang. Kebaikan tidak harus dengan bersalaman. Kebaikan dengan doa. Kebaikan dengan memberi kebaikan secara nyata. Apa sih arti sebuah salaman jika ternyata ada kebencian di dalam hatinya? Baik. Ini adalah perkataan ulama dan ingat jangan dibenturkan saya dengan kiai atau ustadz atau siapapun. Ini perkataan ulama. Dan begitulah kita lacak. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini dalilnya bukan qat'iyud dalalati, bukan bukan mutawatir ini. Masih ada mungkin khilaf. Memang celah khilaf itu ada. Tapi kalau ulama sudah mengatakan begitu, mau ngomong apa lagi? Siapa lagi kita percaya kalau bukan ulama? Atau engkau sudah punya posisi sama dengan para mujtahid? Paling enak adalah selesai Allah. Dan kami tidak akan, jangan mencaci siapapun yang masih bersalaman. Kita tidak tahu apa di balik itu semuanya. Mungkin Masya Allah karena orang yang melihat ini orang awam, kalau tidak disalami nanti kecewa dan sebagainya. Dia tidak ngerti halal haram kan, sudah terlanjur datang mau salaman kok, astagfirullahaladzim, jangan kan tidak enak banget. Mungkin begitu, kita tidak tahu. Dan kadang kita sudah di satu tempat, kita tidak sadar, yang namanya orang rame, kita juga pernah tidak sadar ibu-ibu ternyata, oh ibu-ibu ini semuanya. Karena nerenjil masuk pada bapak-bapak. Nah, ya, hal, hal semacam ini kan kasus yang darurat. Bukan dijadikan hujah. Bahkan pernah di pulau mana itu, dulu beberapa tahun yang lalu itu, nggak bisa keluar kalau tidak salaman kita. Semuanya kerumunin, pintunya cuma satu. Wah ini kacau nih. Nggak bisa keluar bu ya kalau tidak salaman. Lah, nggak bisa, nggak bisa. nih. mereka nggak ngerti itu. Masa harus ramah lagi, jangan salaman. Nggak mau tetap. Akhirnya apa? Ya sudah lah, tutup pakai begini. Yang cepat, buka dulu salaman. Ya, situ. usudan mereka kepada ulama cuman mereka kan belum punya ilmu nah, sebagian para ulama kadang memaafkan yang demikian itu dalam tempo tertentu kalau sudah ngerti ya sudah jangan maka dari jangan suudon kepada siapapun akan tapi kalau tanya ilmu ini jawabannya dan bukan jawaban saya ini jawaban para ulama Adapun masalah nafkah seorang suami itu ada nafkah yang sifatnya adalah titipan. Tolong belanjalah, nanti kembalikan. Biasanya suaminya suka nanya, balikannya mana? Kalau suaminya mengatakan kepada dia sudahlah ambil buat ente saja. Atau minta aja karena pasti ngomong, "Bang, kalau ada lebih gimana nih?" Gitu aja. Sudahlah pokoknya Neng, belanja yang cukup. Selebihnya adalah buat kamu. Enak. Biasanya perempuan kalau dibegitukan lebih hebat, lebih pintar ngirit. <laughs> lebih ngirit. <laughs> Tapi kalau dibebaskan nggak nggak nggak begitu nanti paling-paling tuh balikan lagi suami dihabisin aja deh. Nah, ini ini bermasalah itu. Jadi ada siasat juga. Ajari suami, suami muda, kau serahkan pada istri suruh nabung-nabung. Jangan terlalu pas kok hitung-hitungan bener. No. Coba eh, ajukan proposal dulu <laughs> mau belanja. Eh, ini, kasih <laughs> model apa gitu ya. Biasa saja. Akan tapi kalau bang seorang istri ingin memberikan kepada orang lain, hendaknya dia bertanya, apa sih salahnya bertanya? Atau dengan ikrar tadi, abang kalau ada lebih akan saya tabung buat saya ya. Oh iya neng, tidak apa-apa, ambil tabung setelah itu belikan kepada siapa saja wallahu a'lam bissawab